Mau tidak sholat ya tidak apa-apa. nih. sudah tidak wis salah salah Ya sudah. Tidak ada terkenal. Pokok lima waktu beres cukup. Nah, ini baginya ini. Jadi laba kami mengkonsali ini arba, untungnya, labanya. Sunnah ini lah, laba ini jalankan. Apalagi ada hadis seakan-akan dia sholat, apa dia ibadah 12 tahun. Berapa? Kalau tiap malam dia jalankan berapa tahun? Nah, iya. Jadi kesempatan-kesempatan kita gunakan. Maka yang biasa ngaji di masjid, Lalu maghrib Isya umpama libur saudara tidak ada pengajian. Ini jangan dikosongkan isi. Jangan keluar ya kebetulan di masjid biasa isi sholat afdolnya sholat baca Quran zikir sebagainya ya sama sholat afdolnya apa sholat kecuali kalau ada pengajian tadi ya maka diterangkan diisi antara maghrib dan isya dengan sholat wahwal afdol itu yang afdol wahwal afdol sudah jadi ada sholat awabin niatnya usali sunnatul awabin Man sholat ba'dal maghrib sita raka'atin la yufassilu bainahunna kalam. Jangan omong-omong duniawi atau omong-omong tidak benar. Itu adanya menyerupai, menyamai sebanding dengan apa? Ibadat isnatai asrata sana. Ibadat 12 tahun. Wa warada ayat ada hadis lagi, sudah hadis yang anna man shalla al maghrib wal isya 20 rakaat dunia lahu baitun fil jannah Siapa orang yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat dibangunkan rumah dalam surga dunia lahu baitun fil jannah Walaupun tadi saya katakan hadis dhaif, menurut ulama-ulama hadis, kalau anda hadis dhaif, jalan fadilah amal jalankan walaupun sekali itu disarankan walaupun Fatimah boleh salah wabil jumlah pokoknya kondisinya kesimpulan fahadal waktu ini waktu bainal maghrib wa isya min asrafil awqati wa afdaliha dari semulia-mulianya waktu dan seutama-utamanya waktu untuk kita isi dan fatata'akkalu imaratuhu maka ditakitkan diperkuat kita isi atau kita ramaikan kita isi kita makmurkan waktu tadi biwadha'i ta'at dengan wawifah wawifah rasanya akhir zaman ini hal-hal yang tidak baik itu juga antara maghrib dan isya atau malam nah, ini berarti Tonton eh, dan sebagainya itu maghrib ini kadang-kadang sudah isi maghrib itu mau jam 6 sudah antri. Nah, Inilah waktu fadil. Di siapa? ikut ibadat. Karena umur kita ini, waktu waktu kita ini umur. Umur kita ini kan waktu. Waktu ini ya umur. Kalau kita duduk di sini jam 6, sampai sekarang jam tujuh atau setengah delapan satu jam setengah waktu setengah jam setengah ini umur ini jadi umur kita hilang berapa? satu jam setengah hilang sudah satu jam setengah awong kurang sih isi apa? terserah khairan apa syar? syarwan ya terserah nah, lihat, nah kita ngaji ibadah taat, alhamdulillah isi taat isi khairan wah bagaimana kalau isinya nggak baik bilang waktunya. Terus tiap hari. Dan malah cepat. Kapan minggu yang lalu sudah sekarang. Iya. iya. Kapan bulan yang lalu sudah bulan sekarang. Kapan wajab sudah Syakban. Kapan sanam sudah lagi sama Ramadan. Begitu terus. Dan dikhawatirkan kapan hidup sudah mati. Kira Kapan hidup yang sekarang sudah ada. Nah inilah manusia. Jadi waktunya ini, ah, ini umurnya. Jadi kita isi, jangan hilang. Di antara kefadilan tadi. Dengan isi apa? Wallahi fil ibadat. Wa mujanabatil wafalat wal batalat. Dan meninggalkan barang yang melalaikan. Lalai, lalai, hofla, hofla. tidak kan yang tak ada gunanya ini. Wal batalat yang nganggur dan sebagainya. Apalagi mungkar maksiat ini saja هنا وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء فاحذر منه وهو من عادة اليهود dan dimakruhkan tidur sebelum sholat isya tidur sebelum sholat isya jadi kalau kita belum sholat isya jangan tidur Nah, ini dikhawatirkan kalau tak bapak terkena batas, ya terus langsung tidak bangun sampai subuh. Isanya hilang. Bagaimana? Maka fahdar minhu, wahu min adat Yahud. Itu adatnya orang Yahudi. Sudah, ada hadis begini. Man nama qabla salatul isra'il akhirati fala anama wa ainaihi. Dikeluarkan. Barang siapa yang tidur sebelum sholat isya isya akhir itu hari isya isya biasa ini dan maghrib maka semoga tidak ditidurkan matanya oleh Allah dan tidak kalau Nabi semoga nggak ditidurkan ini juga tidak baik nah, malah ada hadis nah Rasulullah anil naumi qabla isya wa tahaddus ba'dahu dan orang ngobrol sesudah isya itu nggak boleh ngobrol soal duniawi dan apa tidak ada artinya kalau tadinya makruh itu lebih makruh. Kalau tadinya haram bisa lebih haram. Kecuali kalau isi baik memimpin rumah tangganya, cerita sama istrinya, anaknya dan sebagainya, menghormat tamu dan sebagainya. Apalagi dikir dakwah Islamiyah pengajian itu memang dikeluar. Tidak apa-apa, tidak ada apa ngobrol, biasa toh. Orang habis sholat isya, habis makan, sumpah di rumah. Ya, sesuatu nggak enak langsung keluar dari kawan lo di sana ngobrol di sana ngobrol kagak di rumah dulu di bangku alu alu banget iya sih nah itu cari rezeki iya sama ngobrol sama lihat papan dengan umum iya katanya orang meloteh iya. sudah lah buat apa kalau itu makruh tambah makruh, kalau itu haram tambah haram. Nah dan menghabiskan umur. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1 baru pulang. 5 jam. Mubandir umurnya 5 jam. Anggap tidak dosa ya. Umar bukan dosa oh, katanya. Ini mubandir 5 jam. Mereka kehilangan uang 5 ribu, waduh bingung luar biasa. Kehilangan umur 5 jam tidak apa-apa Padahal uang bisa dapat lagi besok dapat dan sebagainya ada simpanan. Kalau umurnya hilang mana simpanannya? Nggak ada. Mau cari di mana? Nggak ada pasar umur, nggak ada toko umur, nggak ada perusahaan umur, nggak ada MG umur. Kalau sudah hilang, hilang. Bagaimana? Nah, di situ masalahnya. Jadi harus berhati-hati laki perempuan dan sebagainya. Apalagi di sini, muka dan maksiat. Nah, ini masalah. Maka setiap muslim dan muslim harus tahu di mana-mana yang ada isinya tidak baik, jangan masuk. Nah, ini masalahnya, supaya nggak berdosa. Jangan lagi berbuat dosa, walaupun mubazir, tidak haram, ya. Tapi oh. nah, ini masalahnya, harus perhatian. Insya Allah, tasmin manfaat, rikbidan bersama, fitrin, dunia,